Selamat pagi Pak Panggabean Selamat pagi Silakan Pak Ya inilah kelemahan pemerintah kita yang sudah dua periode bahkan sampai mengundang invest-invest mengadakan investor summit tetapi infrastrukturnya tidak pernah diperhatikan di, ini tidak hanya di Jakarta, Bandung saja di hampir semua daerah bayangkan kalau infrastruktur lebih diprioritaskan pasti ekonomi desa eh, itu akan bangkit orang desa tidak akan masuk kota yang memacetkan dan membingungkan kota. Tapi ini kesempatan sebenarnya bagi perusahaan kereta api untuk memanfaatkan kemacetan jalan ini dan untuk menawarkan pengangkutan eh, melalui kereta api. Karena jalan Bandung kan ada gede bagi. Di sana bisa menumpuk eh, segala macam apa eh, peti-peti besar itu untuk dibawa ke Jakarta langsung ke Priok. Itu akan bagus bagi KAI untuk maju itu. Terima kasih. Terima kasih kembali. Pak Hadi, selamat pagi. Silakan pagi Pagi. Ya ini fenomena kerusakan infrastrukturnya terjadi di mana-mana ya. Ini karena ya, memang kelambanan birokrasi di dalam melaksanakan pembangunan. Sekarang ini birokrasi itu lebih mementingkan birokrasi itu sendiri daripada tujuan dari uh, birokrasi mau mensejahterakan rakyat itu jelas-jelas itu tidak tidak ada ganinya apa greget atau cara mencapai itu tuh nggak ada gitu karena mereka tetap terbelenggu birokrasi gitu belum lagi dana yang ada sekarang ini sebagian besar untuk birokrasi hampir 50% gitu gaji mereka, kejahatan mereka, eh, apa namanya mereka, itulah birokrasi mereka itu kemudian belum lagi yang 50% atau yang sebagian kecil untuk pembangunan sendiri tidak terserap sebagaimana mestinya tidak terserap karena ketakutan birokrasi, ketakutan korupsi, kalau macam dan inilah entah bagaimana pokoknya nggak ada inilah nggak ada nggak ada mekanisme yang benar-benar yang itu eh, pembangunan itu terutama infrastruktur bisa berjalan sebagaimana mestinya itu nggak ada gitu jadi Terutama ini disebabkan karena tidak ada sanksi kalau itu tujuan pembangunan tidak tercapai gitu. Dan demokrasi ya apa pejabat tetap aja maju dan kaya gitu. Tidak pernah ada sanksi kalau kalau pembangunan dia gagal melaksanakan pembangunan misalnya atau infrastruktur gitu. Ya. Terima kasih Pak Hadi. Pak Nasrul, selamat pagi. Silakan. Pagi Mbak. Kalau kita lihat infrastruktur dalam minimal sedikit gitu loh Contohnya Jor dengan Pantai Indah Kapu. Polnya penyambung itu berapa bulan jadi Mbak? Jadi dari Cilincing yang melalui menyeberang bypass ke sana itu sampai sekarang ada terurai gitu loh. Itu sangat membantu untuk berkemas. Itu di Jakarta, apalagi yang Bandung. Jakarta yang dibayangkan gitu. Kedua mengenai wacana kereta api. ini ada permainan yang dalam ini siapa yang bisa membedah gitu loh. Kembali kepada leadership keinginan yang dalam hal ini kita sama sama dengan tadi kan berarti periode nih biasanya jalan di tempat gitu Pak. Ya. Buatan. Terima kasih Pak Nasro, Pak Patrick, selamat pagi. Pagi Mbak. Silakan Pak Patrick. Ya, eh, mungkin kita perlu lihat dari ini dulu Mbak, APBN. Saya pernah dengar satu talkshow dan satu pakar itu menilai bahwa eh, pengalokasian APBN dana untuk infrastruktur itu Indonesia masih sangat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain ya mereka negara-negara yang maju tapi negara-negara yang setara dengan Indonesia itu masih jauh malah jauh lebih gede gaji-gaji pegawai negeri dan lain sebagainya itu gaji-gaji DPR itu malah、e, eh, bumi langit gitu dengan alokasi dana untuk infrastruktur nah ini menandakan memang pemerintah dan DPR tidak pernah serius untuk membenahi infrastruktur sambil contoh yang paling kita lihat secara umum ya yang tiap hari kita lihat kemacetan penyeberangan di Bakauhuni Merak coba itu yang vital menghubungkan Sumatera Jawa yang menghubungkan、e, eh, Sumatera Jawa ini aja pemerintah nggak beres-beres Kemudian belum lihat kalau jalan arteri dari Jakarta ke Surabaya lewat jalur Pantura jadi jalannya hancur semua itu jadi ini maksudnya e, menandakan bahwa memang nggak becus pemerintah ini dan ini bukan tempat SBY Jadi pemerintah sebelumnya juga sama jadi memang diperlukan adanya satu pemimpin yang berani dobrak merevolusi semua termasuk juga anggota-anggota DPR yang memang sehati dengan pemerintah sehingga Eh, bisa bisa seimbang gitu ya mungkin itu baik terima kasih Pak Arifin selamat pagi silahkan Pak selamat pagi saya lihat begini Bu memang kalau negara itu berkembang secara terkejut kayak Indonesia ini kan mendadak investor tuh masuk ya tapi kita tuh gak siap orang pemerintah kita ini memang di luar gembar-gembor ya undang investor tapi infrastrukturnya nggak bikin semua ya akhirnya begini jadi memang persiapan mereka itu untuk sepuluh tahun ke depan tuh nol, nol gede. Kalau mau dua puluh tahun lagi, mungkin dia pikir, lah ngapain dipikirin, wong saya sudah pasti nggak berkuasa. Tapi saat ini memang yang paling penting, Bu, sekarang, yang harus diganti ini apa? Pemerintah dan pemimpinnya, udah selesai. Karena yang sekarang ini pun ngikutin tuh semua penyakit yang lama. Mereka tuh bertahan supaya mau negara ini infrastrukturnya ada atau tidak mereka nggak pikir mereka hanya berpikir soal kekuatannya bisa tetap begitu lama sekarang sih saya berharap mudah-mudahan tahun depan ini kita dapat pemimpin yang lebih baik itu aja terima kasih Pak Bayu selamat pagi selamat pagi komentarnya Pak komentar ini mbak jadi infrastruktur ini memang masalah dari dulu segitu-gitu aja kenapa nggak kita rubah dengan kereta dari Bandung itu ke Priok pakai kereta kan lebih efisien lebih murah lebih cepat dan sebagainya tinggal goodwill dari pemerintah aja saya kira itu mbak baik terima kasih Pak Bayu Bu Wati selamat pagi ya Bu di Indonesia nih Bu itu eh, nggak diperhatiin Bu yang diperhatiin cuma korupsi itu aja Bu. Terima kasih Bu Ati. Selamat pagi Pak Kahin. Selamat pagi. Iya, komentarnya dong Pak. Ya kalau kita belanja dari Tiongkok, mereka punya pepatah, kalau mau tangkap ikan besar harus pakai jala besar. Jadi masalah infrastruktur, secara itu uh, untuk lebar jalan nanti ada yang delap, satu jalur delapan truk. Nah, di kita juga harus ikut untuk memperhatikan menerima komitmen dari pemerintah cuma sekarang kalau sekarang jalan pada lobang-lobang seperti eh, hancur-hancuran ya masyarakat akhirnya cuma bisa nerimo aja saya pikir menteri pekerjaan umum pekerjaannya cuma yang umum-umum seperti makan, tidur, korupsi ya, sebaiknya ya, diganti aja deh nah itu menteri pekerjaan umum eh, sama Haji Bingsam jadi kemana-mana selamat Terima kasih. Baik, kita ke penelpon terakhir Pak Jupri, selamat pagi. Iya Mbak, Dibilang lambat, marah. Dibilang ragu, marah. Dikritik ini itu, bilang kebok, marah. Tapi penghargaan mau terima. Malu dong. Terima kasih Pak Jupri. Selamat siang Pak Leo. Selamat siang Bu Dona. Iya, komentarnya Pak. Bu, kalau eh, jalannya buruk buruk nggak apa-apa asal BBM jangan naik kalau BBM naik itu jalan lebih buruk itu terima kasih Pak Teguh, selamat siang. Ya, selamat siang Mbak Dona. Materinya itu, itu aja. <laughs> ya. menjawab lagi. Memang sektor kita itu sudah tidak memadai. Tidak sebanding dengan banyaknya kendaraan yang beredar. Bahkan dulu terkecil-kecil, sekarang sudah terkonton, banding-banding ke luar negeri. Jangan jalan segitu gitu aja. Saya mohon pada pemerintah melalui PU-nya semua jalan di Jakarta dimonitor mana yang nggak memenuhi syarat dibangun atau diperbaiki jembatan-jembatan atau apa kalau begitu kan jadi malu atau ruwet gitu kalau nggak dimonitor jalan nggak diperbaiki Jakarta pindah aja Bu makasih komentar Anda Pak John Komentar singkat aja jalannya sama pejabatnya sama buruknya makasih terima kasih Pak John Pak Andre selamat siang ya ya ini, ya, bangsa ini harus diperbaiki segala-galanya ya coba bayangkan eh, jembatan Suramadu yang kita bangun bautnya dicopotin dikiloin nah ini bagaimana ini bangsa ini ah ya bagaimana nanti nggak mau rusak kalau bautnya dicopotin dijual ini lama-lama ambruk itu apa ini juga sama jalanan kita ini ambruknya karena apa itu bahannya masuk ke tempat lain. Itu aja. itu Baik, terima kasih Pak Andre. Pak Anton, selamat siang. Siang, Bu. Komentarnya. Ya. Masalahnya simpel aja, Bu. Mental pejabat kita, Bu. PNS-nya semua itu. Contohnya aja satu, Bu. Di kota Jakarta, Bu. Bikin jembatan Pulau Gadung itu sebelah aja tiga bulan denda itu. Dan dari arah Cakung ke Pulau Gadung itu. Hmm. Nah, itu baliknya mental aja, Pak. Ini SDM-nya tuh. Makasih, Bu.